Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat nasihat kehidupan Semoga Anda selalu setia bersama kami Yang kali ini akan kembali melanjutkan kisah misteri nyata KKN di Desa Penari bagian ketiga Selamat menyimak Semua anak sudah berkumpul dan Ayu menunjukkan proposal proker mana saja yang sudah disetujui oleh Pak Prabu di mana Ayu membagi menjadi tiga kelompok Terlepas dari satu proker kelompok, Widya dengan Wahyu, Nur dengan Anton, sementara Bima dengan Ayu. Semua anak sepakat tidak ada yang komentar banyak, mengingat Ayu yang paling berjasa sehingga bisa mendapatkan tempat KKN tanpa campur tangan pihak kampus. Lusa adalah awal dari persiapan proker mereka Sore datang ketika Nur baru saja selesai merapikan barangnya untuk persiapan proker kelompok. Widya masuk ke kamar. "Nur, mandi yuk." "Di mana?" tanya Nur. "Itu di bilik sebelahnya sungai. Ada sebuah bilik kecil, tahu kan? Yang bangunannya kayak kolam itu loh." Nur tidak menjawab, namun setelah memikirkan bahwa ia belum membasuh badannya sejak pertama kali datang ke sini. Ia pun setuju dengan syarat Nur mau menjadi yang pertama kali mandi. Saat melewati sinden, Nur sudah merasakan perasaan tidak nyaman. Sinden itu terdiri dari anak tangga yang disusun dengan batu bata merah. Tampaknya bangunannya sudah sangat tua. Ada air jernih di dalamnya. Namun, Nur tidak pernah melihat ada yang menggunakan air itu. Selain itu, fokus Nur tentu pada bentuk menyerupai candi kecil di belakangnya, dan di pelataran candi ada sesajen, hal yang sudah lumrah di tempat ini. Hanya saja, Nur tidak melihatnya adanya gangguan saat ia mengamati sinden itu. Sampailah mereka di bilik yang di belakangnya ada pohon besar. Pohonnya rindang dengan rimbun, semak di samping bilik. Widya memberitahu Nur bila di dalamnya ada kendi besar yang sudah diisi oleh warga dari sungai dan memang untuk mandi anak-anak KKN. Baru masuk, Nur langsung mencium aroma amis seperti aroma daging busuk. Namun Nur mencoba mengerti, mengingat biliknya sendiri tidak terlihat seperti kamar mandi yang bersih. Lantainya dari tanah, sedangkan kiri kanan dipenuhi lumut. Jadi, Nur mencoba memaklumi. Ia pun segera membasuh badannya dengan air di dalam kendi. Namun ada perasaan aneh ketika air membilas badannya seperti ada benda kecil yang mengganjal saat bersentuhan dengan kulit Nur. Ketika diperhatikan dengan seksama, apa yang ada di dalam kendi, air itu dipenuhi rambu. Nur kaget, istighfar terus-menerus sembari ia beringsut mundur. Ia mencoba memanggil Widya, namun aneh, tidak ada jawaban apapun dari Widya. Nur dengan berselimut handuk mencoba membuka pintu bilik namun, pintu seperti ditahan oleh orang yang ada di luar. Wit, Wit, buka Wit! Teriak Nur sembari menggedor pintu anyam bambu itu. Namun, tetap tidak ada jawaban apapun dari Widya. Sampai Nur menyadari di belakangnya ada sosok hitam itu, besar sekali sampai menyentuh langit bilik. Nur pun memejamkan mata rapat-rapat. Yang pertama ia lakukan adalah istighfar kencang-kencang sembari tangannya mencari batu di tanah bilik. Ketika tangannya berhasil meraih sebuah batu, Nur melemparkan kuat-kuat batu itu sembari mengucap doa yang diajarkan gurunya bila bertemu lelembut sampai sosok itu lenyap. Butuh waktu untuk Nur menenangkan diri. Ia tahu ia sudah diincar. Namun, Kenapa ia diincar? Ia tidak melakukan apapun yang membuatnya diincar. Bahkan, bila karena ia secara tidak sengaja melihat makhluk itu, seharusnya bukan hanya Nur yang sial, tapi makhluk itu juga sial. Tiba-tiba pintu terbuka, di mana Widya melihat Nur dengan ekspresi ganjil. Kenapa Wid? Heh, nggak apa-apa kok, ucap Widya saat itu. Ayo mandi, biar aku yang jaga. Cepat ya, sudah mau malam. Awalnya Widya tampak ragu, ia seperti mau mengurungkan niatnya. Tidak hanya itu, Widya seperti mau mengatakan sesuatu, namun kemudian mengurungkannya. Ia kemudian menutup pintu kembali. Ketika Nur berjaga di luar, ia sayup mendengar suara orang berkidung. Penasaran, Nur mulai mencari sumber suara dan berakhir pada gemah dari dalam bilik. Takut hal buruk terjadi. Nur mencoba memanggil Widya, menyuruhnya agar ia segera menyelesaikannya. Namun, Widya tidak menjawab teriakannya. Suara kidung itu terdengar semakin jelas. Dari samping bilik ada semak belukar. Nur mencoba melempar batu dari sana. Namun, ia terperanjat saat tahu di belakang bilik ada sesaji lengkap dengan bau kemenyan dibakar. Nur mencoba mengabaikannya, tetapi berusaha memanggil sahabatnya. Sampai dari salah satu celah, ia melihat yang di dalam bilik. Bukan Widya, namun sosok cantik jelita. Siapa lagi bila bukan si penari yang Nur lihat di malam kedatangannya di desa ini. Wanita cantik itu membasuh badannya dengan anggun, sembari berkidung dengan suara yang membuat Nur tidak tahu harus berujar apa. Di mana Widya? Pikir Nur, ia tidak menemukan sahabatnya. Tidak dimanapun ia mencoba melihat. Sampai sosok itu tersenyum seolah tahu Nur melihatnya, lalu ia bergerak menuju pintu membukanya. Dan saat itulah Nur melihat Widya keluar dengan wajah kebingungan. Selama di perjalanan pulang, Widya mencoba mengajak bicara Nur, namun Nur tidak merespon ucapan Widya. Ia memikirkan apa yang baru saja ia lihat bukan hal kebetulan semata, seperti sebuah pesan. Pesan apa? Widya dalam bahaya atau dirinya yang sedang dalam bahaya Malam setelah sholat Isya, Nur berpamitan sama Ayu dan Widya. Ia ingin menemui Pak Prabu untuk pengajuan proposal prokernya bersama Anton. Ayu sempat bertanya pada Nur, apakah Anton menemani? Namun Nur mengatakan ia bisa sendiri. Meski Ayu menawarkan diri, namun Nur menolaknya. Ada hal yang mau diluruskan, bukan brokernya, namun apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pak Prabu tahu sesuatu. Setidaknya itulah asumsi Nur. Dan ia merasa harus bertemu beliau malam ini. Seakan-akan ada yang membisikinya bahwa ia harus pergi ke rumah Pak Prabu. Benar saja, Pak Prabu duduk di teras rumah seakan-akan beliau sudah menunggunya. Namun, ada sosok lain yang duduk bersamanya, seorang lelaki renta, ia duduk sembari mengisap bakau lintingan, dan ketika Nur datang, si lelaki tua itu tersenyum seperti mengenalinya. Sahabat, kisah nyata misteri ini masih ada kelanjutannya, jadi pastikan Anda sudah subscribe channel Nasihat Kehidupan supaya tahu kelanjutan dari kisah yang sangat menarik ini dan semakin seru untuk diikuti. Dan sampai jumpa lagi di kisah misteri nyata KKN di Desa Penari bagian keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.